Arab Saudi tidak pernah terlepas dari cengkeraman Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah fakta Bapak Ibu sekalian. Mekah hari ini dan sekitarnya, yang terutama Jeddah, adalah tempat yang tidak Rasulullah SAW sukai. Bahwa ciri-ciri kiamat telah dekat kalian akan melihat Orang-orang yang duduk tanpa alas kaki, telanjang dada, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Dan mereka, mereka akan berlomba-lomba membangun gedung, meninggikan hatta ada fokal jaban sehingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Ini adalah alam hari ini. Bapak Ibu bisa melihat dari bangunan-bangunannya banyak persirikan simbol-simbol Freemasonry Illuminati. Pada alam dulu di zaman Nabi Ibrahim seperti ini, tidak ada kehidupan sama sekali. Di wadi perintisan ini Nabi tetap mohon kata Nabi Ibrahim. Dan ini gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW. Dan ini gambaran Mekah hari ini. Saya menolak lupa para sekalian untuk mempelajari uh, tentang sejarah King Abdul Aziz siapa sebetulnya pendiri Saudi Arabia. Ya. Pada tahun 23 September, pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud mempersatukan 13 kerajaan di Najd. Dulu namanya Najd sejak zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Lalu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud mempersatukan 13 negara, 13 kerajaan maksud saya. 13 kerajaan dipersatukan dalam nama Kingdom of Saudi Arabia, al mamlaka Asli Al-Arabia. Termasuk Mekah dan Madinah di dalamnya. Dan ini adalah dinasti Al Saud yang ternyata beliau bukan dari keturunan bangsa Arab. Beliau adalah keturunan Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Sekali lagi, raja-raja Arab bukan keturunan orang Arab, apalagi keturunan Rasulullah, tetapi keturunan Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Di akhir saya tunjukkan referensi apa yang saya baca. Ini adalah raja-raja Arab mulai dari Abu Raja Saud sampai Raja Salman. Dan ini Raja Salman lebih dekat di bawah Raja Salman adalah Makrim Mukrim bin Abdul Aziz. Harusnya dia putra mahkota, tapi beliau sudah meninggal dunia. Kemudian Muhammad bin Nayib adalah uh, tokoh terkuat calon kandidat putra mahkota. Namun beliau pun sudah menjadi tahanan rumah sejak 2016. Maka yang bebas adalah Muhammad bin Salman. Dan hari ini beliau sudah kita tahu adalah putra mahkota. Jadi dari kehidupan raja-raja Arab, Bapak Ibu bisa lihat di kehidupan putra-putri raja-raja Arab. Saya melihat sendiri Bapak Ibu, saya tidak menggunakan kata orang. Saya datang sendiri bagaimana kehidupan bangsa Arab, saya amati kehidupan bangsa Arab hari ini. Jauh seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini hadis yang saya sampaikan tadi. Maka pada tahun 1934, dua tahun setelah kerajaan Saudi Arabia ber berdiri, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud mengundang Amerika untuk bekerja sama mengelola minyak yang ada di tanah Bani Sulaim. Ingat kata Rasulullah Bani Sulaim. Maka sejak saat itulah berdiri Aramco, oh, Arabian Oil, American Oil Company. Arabian, American Oil Company disingkat Aramco. Oh. Lupakan kita, Rasulullah mengatakan, akan digali barang tambang dari negeri bagi Sulaim. Dan sungguh seburuk-buruk manusia akan berkumpul di tanah mereka. Yang pertama datang mengelola dan mengambil minyak Arab Saudi siapa? Amerika. <clears throat> Amerika tidak datang begitu saja, Bapak. Saya menolak lupa berdirinya kerajaan Saudi Arabia dan memisahkan diri dari kekuasaan Turki Utsmani adalah dukungan Zionis Yahudi. Ya, tren lain adalah tokoh yang dibanggakan oleh orang-orang Arab saat itu. Dia hafal Quran 30 juz, dia hafal ribuan hadis, dia pintar bahasa Arab. Ulama-ulama jidah kalah sama dia. Tapi ternyata dia adalah orang yang dibentuk oleh Yahudi untuk menghancurkan Arab Saudi. Ingat Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadis di dalam hadisnya. Ya. Inna hadzal balad yang maha khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri Mekah ini dalam negeri yang Allah muliakan dia. Allah muliakan dia pada hari mana Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa haram bin bihurmatillah. Maka Arab, tanah Arab, ya, Mekah adalah negeri yang akan tetap mulia sampai hari kiamat. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Mekah adalah negeri yang paling Allah cintai. Ya, di dalam hadisnya Rasulullah juga mengatakan, Allah, inna fil akhiru adillah. Demi Allah sesungguhnya engkau yang Mekah adalah negeri yang terbaik, negeri Allah yang terbaik, bumi Allah yang terbaik. Wahab adilai Allah dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Walau la an ukhrijtu minki, sekiranya aku tidak terusir ke Madinah, ma kharajtu minki, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi karena Rasulullah terusir ke Madinah, harus hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Orang-orang kafir Quraisy tidak berkehendak Rasulullah dakwah di Mekah, maka Rasulullah hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah. Kemudian yang ketiga, jadi kota suci Mekah adalah sholat di sana 100 ribu kali lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Mekah hari ini? Rasulullah pernah berdoa dalam satu momen. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memintakan berkah kepada Syam dan Yaman. Ya, di dalam hadis dari Abdullah bin Umar bin Umar Rasulullah berdoa, Allah memberi lana fi Syam dan memberi lana fi Yaman. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Nejet dilewat. Padahal nejet luar biasa, ada di tengah-tengah ada luas. Tapi perhatikan, itu Syam ini, ini Syam ada di atas, Nejen ada di Yaman ada di bawah. Ini Nejen seluas ini dia tidak didoakan Rasulullah. Maka para sahabat berbisik, Ya Rasulullah, wafid najdina Ya Rasulullah doakan juga Nejen. Allah agar Allah memberkahinya. Lalu Rasulullah berdoa kembali, Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Syam ada di atas, Yaman ada di bawah. Nejen tidak didoakan oleh Rasulullah. Dua kali sahabat berkata pada Rasulullah, agar saya jadi doakan juga. Maka terakhir Rasulullah mengatakan, Inna bihi tahyalu anzada sebab fitan wa takhruju fihi qawmu Sungguh, di Najd itu akan bermuara, bermula bermuara dan fitnah di muka bumi dan akan munculnya tanduk setan. Tubuh ini mirip dengan simbol Freemasonry, simbol kerjanya Freemasonry. Saya membaca kata-kata yang diulang dalam buku dalam buku yang saya baca. Zionisme berangkat menguasai dunia karya Ceta Maulani. Di sana ada kata kerja, kerja, kerja. Sahabat-sahabat, ini di Arab Saudi Selatan ada tugu di pelabuhan Jizan. Ini simbolnya, tugu ini mirip dengan simbol All Seeing Eyes. Dan ini tugu Atom dan tugu Bola di Jeddah. Dan ini adalah Velesa Tower yang kalau kita lihat mirip dengan tugu Prima Santrinya, tugu Illuminati Yahudi. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini adalah Air. Situs-situs yang terkait dengan sejarah Rasulullah di antaranya kalau rumah di mana Rasulullah dibesarkan oleh Siti Halimah itu dimusnahkan, dihancurkan dengan alasan karena khawatir dikultuskan sehingga orang Islam akan musyrik. Yang seperti itu dihancurkan, tapi yang seperti ini dibangun. Apa maksudnya? Ini yang saya dapati dari Arab Saudi hari ini. Ketika saya keluar dari eh, hotel, masuk ke pintu 25 di Mesir Nabawi, begitu pula di Mekah saya temukan ada mes, uh, mobil patroli Askaria Arab Saudi. Bapak Bapakku bapak saya bisa melihat ada simbol apa di situ? Ada simbol satu mata. Kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan. Kalau saya nikmati Allah, sekarang ini menjadi simbol resmi kepolisian Arab Saudi. Ini adalah tubuh geometri milik Illuminati yang ternyata ada di Madiun. Bapak Ibu, siapakah mereka yang membangun semua ini? Ingat, Zionis Yahudi bergerak ingin menguasai dunia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru, di mana mereka yang menjadi penguasanya. Dan mereka bergerak dalam tiga ranah, simbol, ritual, dan arsitektur. Lihat di dalam uh, situs resmi mereka, illuminati.org.id. Mereka mengatakan bahwa kami menguasai dunia bergerak dalam dua ranah. Ranah arsitektur dan ranah media visual. Maka di sana kita akan mendapati bagaimana mereka bergerak menguasai dunia. Ini adalah ambisi mereka untuk menguasai dunia dengan tiga program besar mereka. Ini adalah para pengagasnya. Tujuan mereka apa? Mereka ingin menguasai Mesir langsung. Ini adalah pasukan Yahudi. Bapak Ibu bisa lihat saya mendapatkan hari Rasulullah ada di sini. Dajjal itu akan muncul kata Rasulullah ada tertulis kafir di dahinya dan ada lambang satu matanya. Perempuan dia tidak dalam pesawat membantu saudara kita di Palestina. Dan ini pertemuan eh, Benjamin Netanyahu dengan Jack Ma dari Cina. Mereka bersepakat untuk menguasai dunia. Ya, maka tidak salah kalau Cina pun hadir di tanah air kita. Karena negara terakhir yang akan memimpin kebangkitan Islam adalah Indonesia. Betul? Rasulullah pernah mengisyaratkan bagi kita. Baik, Bapak Ibu Rahmati Allah, ini adalah keyakinan Zionis Yahudi di dalam buku Desain Yahudi atau Kedatuan Tuhan, Max Jaiman. Dia menyebutkan bahwa keyakinan Yahudi, dunia, milenial ini, masa hingga hanya 3.000 tahun saja. Ya, sekarang kita berada di milenium ketiga, seribu tahun terakhir. Dalam persepsi ideologi mereka, itu mereka namakan Y2K, Y2K. y bukan ikon kebangkitan teknologi dan simbol globalisasi, bukan. Tapi itu syarat bermuatan ideologis. Y2K bagi orang Yahudi ada singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Mereka ingin menguasai dunia dengan instrumen mereka seperti ini. Dalam frame menyebut order, tatanan dunia baru maka negara-negara di seluruh dunia harus ada dalam kendali mereka. Maka mereka menciptakan shadow government pemerintahan bayangan. Ya, yang berkuasa bisa siapa saja, tapi kebijakan mereka atur dari balik layar. Ini yang harus kita pahami dan ini yang sedang dilakukan Yahudi untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa demikian? Karena tinggal di Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Betul? Maka mereka menciptakan instrumen-instrumen untuk menjunjung negara dunia yang mereka ciptakan. Ada one government in the world, mereka baik kali. Ada shadow government. Seluruh dunia harus dikuasai oleh orang-orang yang mereka angkat. Yang melayani kepentingan mereka, sadar ataupun tidak sadar melayani kepentingan Yahudi di negara. Kemudian mereka menciptakan satu sistem politik demokrasi. Dan kita sangat sekarang efek buruk dari demokrasi, betul? Betul. Kebenaran disingkirkan, dan keburukan diangkat, betul? Dan itu tanda apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Mereka juga menciptakan sistem ekonomi kapitalisme di mana Cina sekarang mendominasi ekonomi itu. Kemudian mereka menciptakan satu sistem militer, main bantai, bukti belakangan, betul? Mereka tangkap, mereka bantai, mereka fitnah, mereka bunuh, bukti belakangan. Ujung-ujungnya mereka salah dan mereka minta maaf, cukup minta maaf. Ini sekarang sedang terjadi di tanah air kita. Pada hari ini gaya-gaya Yahudi dulu membantai umat Islam di Palestina. Semua ini adalah untuk menuju sehingga sana yang akan mereka persiapkan untuk iblis dan dajjal. Negara mana yang akan mereka kuasai sebagai pusat di mana akan mereka mendirikan pemerintahan mereka? Di mana lagi kalau bukan Palestina, Kalau Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Terbawa warna hijau adalah umat Islam dari tahun ke tahun. Hari ini dari 12 provinsi Palestina tinggal satu yang belum dia kuasa Yahudi. Gaza. Artinya saat ini Palestina ada di dalam kekuasaan Yahudi. Saya khawatir jika Cina dibiarkan di tanah air kita, maka nasib kita sama dengan nasib Palestina. kita yang bernama Rasulullah menghadap ke sini 16 sampai 17 bulan. Hari ini Yahudi akan menghancurkan besi kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan bed Solomon mereka. Ini akan mereka dirikan. Tujuannya apa? Mereka ingin menguasai dunia dan inilah peradaban yang akan mereka bangun. Demi Allah, selama umat Islam ada, kita tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Dan ini mereka isyaratkan kepada agen-agen mereka. Dengan cara apa? Mereka bahasakan dalam ranah simbol, ritual, dan arsitektur.